Mengenai sirah Nabi, kita masih berada di Al-Ghazwatu Ghazwatu Badr Al-Kubra. Perang Badar yang terbesar yang lalu telah dibahas beberapa hal di antaranya bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin telah sampai di medan Badar. Demikian pula orang-orang musyrik Orang-orang musyrik kafir Quraisy Mekah sudah sampai di Badar. Lalu Rasulullah SAW dibangunkan, dibuatkan oleh kaum muslimin Arish, tempat berteduh yang menjadi pusat komando Rasulullah SAW dan kemudian juga kaum muslimin menentukan pemuda-pemuda yang selalu menjaga Rasulullah SAW dari kaum Ansar di bawah komando sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Setelah itu pada malam hari itu juga yaitu pada malam Jumat bulan Ramadan malam Jumat. Malam Jumat, Jumatnya tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Malam itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memobilisasi pasukan yang hendak dikerahkan untuk berperang keesokan harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeliling di medan pertempuran sambil beliau menunjuk dengan tangannya dan beliau mengatakan hada masra'u fulan wa hada masra'u fulan ghadan insyaallah. Ini adalah tempat tewasnya si fulan, ini adalah tempat tewasnya si fulan besok insyaallah. Dan ternyata benar sama sekali tidak meleset tempat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian pada malam hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di dekat sebuah pohon Sedangkan kaum muslimin mereka merasa aman Mereka tidur pada malam hari itu Mereka sangat merasakan yakin pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada malam hari itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 11 إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام Ayat ini menjelaskan bahwa kaum muslimin pada malam itu mereka tidur dengan nyenyak karena mereka diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan Yang mana di antara tujuan hujan itu Agar supaya mereka bisa bersuci Karena mereka kekurangan air Mereka bisa wudhu, bisa mandi dengan air hujan Dan agar supaya hilang dari diri mereka was-was setan Setan selalu memberi was-was Bahwa kamu kaum muslimin tempatmu itu tempat yang kurang strategis nggak ada air Kemudian juga tanahnya itu banyak pasir sehingga kamu akan bisa terperosok. Tapi dengan adanya hujan itu semua waswas setan hilang, kaum muslimin hatinya menjadi kokoh, kemudian juga tanah yang dipijak mereka pasir menjadi keras sehingga tidak dikhawatirkan mereka akan terpeleset atau terperosok. Itu telah kita bahas yang lalu. Sekarang lanjutannya Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala berkata penulis kitab ini Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri semoga Allah merahmatinya yaitu dari kitabnya Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar kata beliau wa fis sabahi wa huwa sabahu yaumil jumu'ah as-sabi' ashar min syahri Ramadhan sanah ad-daniyah min al-hijrah tara al-jam'an pada pagi harinya yaitu pagi hari Jumat tanggal 17 bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi ini pada waktu Ramadan ya perangnya. Tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertemulah dua kelompok besar yaitu kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Kaum muslimin jumlahnya berapa? Sekitar 313 Orang kafir jumlahnya seribu seribu ya Jadi hampir satu banding tiga Bertemulah dua kelompok besar ini Orang Islam dengan orang kafir Fada'a Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berdoa Berdoa ya Jadi doa ini terus Tadi malam sebelum perang, Sholat malam berdoa Pagi hari ketika mau perang berdoa lagi. Doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh para mujahid yang mereka berjuang li'la'i kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang mereka berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa terus. Isi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu Allahumma hadhi Quraisy Qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rasulaka Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani Allahumma hnihim al-ghada Wahai Allah ini Quraisy telah datang dengan kesombongan dan kecongkaannya menentang engkau dan mendustakan rasulmu Wahai Allah, pertolonganmu yang kau telah janjikan kepada kami, kami nantikan. Wahai Allah, binasakanlah atau hancurkanlah mereka besok pagi atau pagi ini. Hancurkanlah mereka pada pagi ini, wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ikhwan wa khawatir doa ini penting ya. Dan doa itu bisa merubah takdir Bagaimana sabda Rasulullah SAW La yaruddul qadar illa doa Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa Jadi doa bisa menolak takdir Bisa merubah takdir Kemudian diantara faedahnya doa itu pula Untuk memberikan ketenangan, kemantepan dan keyakinan Pada diri kita Karena ketika kita doa kita merasa tenang, merasa aman, merasa tentram Karena kita bergantung kepada zat yang maha kuat dan pasti memberikan pertolongannya terutama kepada hamba-hambanya yang saleh. Kemudian setelah berdoa ini, "Tsumma adala sufufa wa amarahum alla yabda'u bil qitali hatta ya'tiyahum am hatta ya'tiyahum amru." Kemudian beliau merapikan saf, merapikan baras barisan. Merapikan barisan dan beliau perintahkan mereka agar supaya tidak memulai peperangan Sehingga datang komando atau perintah dari beliau untuk hal itu Di sini ikhwan wa akhwat fila rahimahumullah ada beberapa hal Pertama-tama yaitu pentingnya mengatur soft Dan juga pentingnya taat kepada pimpinan serta yang rapi mengatur soft ya di Quran itu Allah menyebutkan soft yang paling rapi Yang disukai oleh Allah Yaitu adalah soft orang-orang yang berada di medan perang Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi Soffan Ka'annahum bunyanum marsus Soft yang sangat rapi Demikian pula softnya sholat Kalau bisa seperti softnya orang ketika perang Yang rapi, yang rapat Tanpa berdesakan dan tidak renggang kalau berdesakan seperti di pasar sholatnya enggak khusyuk. Jadi rapi dan rapat tanpa berdesakan. Mengatur sholat bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat ketika beliau mengatur sholat supaya membuktikan telah rapi sholatnya, beliau ambil anak panah. Beliau bawa di depannya sholat ya. Sehingga kalau ada orang yang maju ke depan atau mundur ke belakang itu terkena anak panah itu. Lalu ada seorang sahabat yang terkena perutnya anak panah itu karena dia agak maju ke depan dan dia mengatakan wahai Rasulullah Anda telah menyakiti saya. Perut saya kena pedak panah anak panah Anda. Wahai Rasulullah saya minta kisos. Kisos. Lalu Rasulullah membuka perutnya. Ha, ini loh kamu kisos saya. Kemudian ternyata sahabat itu mencium dan memeluk mencium dan memeluk perut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengkisah tapi memeluk dan mencium. Kemudian beliau bertanya, "Kenapa kamu kok memeluk dan mencium perut saya bukan mengkisah?" Kemudian sahabat itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya ini mau perang. Saya ingin perjumpaan saya yang terakhir dengan Anda yaitu kulit saya menyentuh kulit Anda. Tubuh saya menyentuh tubuh Anda." Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk sahabat tersebut Mengatur sofi ya ikhwan Ini penting ya termasuk juga sof sholat Karena kita sangat menyayangkan masyarakat kita Mereka sangat sulit diajak sof yang rapi dan rapat Maunya mereka itu tiap-tiap tiap-tiap potongan potongan karpet ini ya itu satu orang. Jadi tiap-tiap gambar masjid itu satu orang. Satu orang punya satu masjid. Sehingga antum datang belakangan itu bisa masuk ke soft terdepan. Padahal masjidnya penuh. Karena renggangnya demikian. Padahal yang benar kaki bertemu dengan kaki, kemudian bahu bertemu dengan bahu. Softnya rapat. Tapi tanpa berdesakan. Rapat. Itulah soft yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ngatur soft itu adalah merupakan kesempurnaan sholat. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'inna atas taswiyatas sufuf min tamamis sholat Wa fi riwayah min iqamatis sholat <clears throat> Menyempurnakan sholat itu termasuk kesempurnaan sholat. Jadi kalau sholatnya nggak benar, sholatnya juga jamaahnya nggak benar, kurang sempurna. Kemudian juga kalau suatu masyarakat sholatnya itu nggak rapi, itu adalah bukti memang hati mereka berselisih. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusammunna as aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum aw qala baina qulubikum." Kamu rapikan sofmu atau Allah membuat hatimu berselisih. Jadi kalau sofnya itu nggak rapi berarti hati mereka memang nggak rapi berselisih masyarakatnya. Ngatur sof ya. Kan sekarang imamnya itu enak aja ya. Setelah qomat, Allahu akbar, la ilaha illallah, imamnya langsung aja istawu sambil ngadep ke sana. Ngadap ke barat aja, tak ngadap makmumnya sama sekali. Sopnya yang rapat ya, Allahu Akbar. Iya. Padahal mestinya dia noleh dulu makmumnya, dirapikan. Ayo, ini mundur, ini maju, ini tambah lagi satu. Kalau berdesakan, ayo mundur satu. Kemudian soft kedua bagaimana? Kalau ini kita atur nikmat. Sholat akan kita merasakan nikmatnya kalau kantor sop seperti itu. Di tempatnya Syekh Utsaimin itu diatur softnya demikian rapat dan rapi dan yang punya tugas kewajibannya itu imam dan nanti imam mengambil wakil. Biasanya wakilnya itu adalah muadzinnya. Ayo kamu rapikan sofnya. Sudah diatur Sof pertama, sof kedua, sof ketiga. Telah selesai semuanya baru diberitahu sudah beres ya. Baru beliau takbir. Demikian pula sof yang lebih hebat lagi benar-benar seperti suasana perang di tempatnya Syekh Mukbil Rahimahullah taala saya pernah ke sana dan tinggal di sana selama kurang lebih tiga hari di Sogda di Damaj <clears throat> dari dari Sogda ah, itu perjalanan kurang lebih tujuh jam melewati gurun pasir itu soknya sangat rapi bahkan mereka sholatnya pakai sandal untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ya sholat pakai sandal itu sunnah tapi saya mobil melarang mereka sholat pakai sandal di masjid lain karena khawatir menimbulkan fitnah, kesalahpahaman. Ini khusus di masjid beliau aja. Mengamalkan sunnah sudah. Apalagi di sana mereka gayanya gaya-gaya kayak militer. Ada yang bawa senjata, pak pistol, ada yang bawa brandnya AK47. Kemudian juga ada yang bawa jambia, pisau yang melingkar itu. Memang adatnya begitu di sana dan senjata bebas. Softnya diatur luar biasa. Sampai-sampai antara selesainya komat dengan takbiratul ihram itu jaraknya beberapa menit. Sampai lima menit jaraknya. Lama sekali. Demi ngatur sof. Diatur kayak militer tuh. Sampai sof yang belakang masjidnya penuh kan, baru diberitahu, sudah beres, baru takbiratul ihram. Di sana kita akan merasakan nikmatnya, nikmatnya sholat nikmatnya jamaah. Itulah yang namanya jamaah. Kalau di kita biasanya ketika didekati kakinya menjauh. Iya, didekati lagi menjauh. Itu sangat dikejar itu. Karena kalau dikejar nanti kaki kita jadi apa namanya merenggang. Dan itu juga enggak benar merenggang itu. Yang benar kaki itu merenggangnya selebar bahu. Kalau mereka menjauh jangan dikejar. Yang penting seseorang itu mendekat ke arah imam. Yang sebelah sini mendekatnya ke sana ke imam, yang sebelah sana mendekatnya ke imam. Jadi masing-masing mendekat ke imam. Jadi jangan kita berusaha untuk ngejar sampai akhirnya kakinya begini membuka. Jadi malah nggak nggak bagus dilihat aja nggak bagus. Itulah mengatur soft. <clears throat> Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk patuh. Jangan memulai peperangan sebelum ada komando dari saya. Ini penting ikhwan, taat kepada pemimpin. Karena kalau kita nggak ada pemimpin, atau ada pemimpin nggak ditaati, kacau. Pemimpin ini perlu. Dan umat Islam ini sangat perlu pemimpin yang ditaati. Organisasi kecil aja, masjid aja, kalau pemimpinnya nggak ditaati kacau. Jadi pemimpin harus ditaati, taat. Anak buahnya itu taat semuanya, apa kata pemimpin. Yang penting syaratnya cuma dua. Yang pertama-tama syaratnya tidak disuruh berbuat maksiat yang kedua, mereka mampu melaksanakannya. Jadi tidak disuruh berbuat maksiat dan mereka mampu melaksanakannya. Sudah kerjakan apa kata pemimpin. Itulah kunci kesuksesan dalam dakwah dan dalam segala hal. Maka dari itu seorang kalau pergi musafir itu disuruh supaya mereka ngangkat salah seorang di antara mereka sebagai amir. Tiga orang pergi, satu diangkat sebagai amir. Tujuannya apa Amir ini? Bukan simbol saja. Tapi benar-benar dia pemimpin dalam safar itu. Kalau mereka ada usulan kembali kepada Pak Amir, bagaimana? Kepada pemimpinnya. Kalau dia setuju, jalan. Kalau enggak, jangan. Ya jangan nurut aja. Karena kalau orang safar tanpa Amir nanti kacau. Kacau ini maunya ke sana, ini maunya ke sana kacau. Kemudian setelah itu, ikhwan wa akhwatin la rahimahumullah. وَقَالَ إِذَا أَكْثَفُوكُمْ أي اقتربوا منكم فَرْمُوهُمْ واستبقوا نبلهم استبقوا نبلكم ولا تَسُلُّ الصُّفُوفُ حَتَّى, يغشوك حَتَّى يَغْشُوكُمْ Dan beliau berkata, apabila mereka kaum kafir Quraisy telah mendekat dari kamu, maka lemparlah dia dengan anak panah. Dan hendaklah kamu melesatkan anak panahmu lebih dulu kepada mereka. Dan jangan kamu menghunuskan pedang sehingga mereka menyelubungi kamu. Jadi mereka sudah dekat, baru dilempar, dilesatkan anak panah, didahului mereka. Kemudian jangan mengeluarkan pedang dulu. Kecuali kalau mereka sudah benar-benar dekat menyerubungi kita baru kita pakai pedang. Kalau jaraknya jauh pakai panah, kalau sedekat, pakai pedang. Inilah peperangan yang jantan. Satu langsung berhadapan ya. Dan nanti ada lagi kisahnya duel. Itu satu lawan satu dulu, namanya Roja. Kalau sekarang peperangan kan nggak jantan ya. Peperangan nggak jantan. Jadi yang tidur sini yang mati sana. Iya. Atau pencet sini yang mati di sana. Itu penakut, penakut. Dan insya Allah nanti akan datang waktunya kembali akan terjadi peperangan satu lawan satu, peperangan langsung. Saat itu nuklir-nuklir sudah nggak ada, tenaga nuklir, tenaga uap, tenaga listrik semuanya sudah tidak ada, sudah habis. Dan saat itu terjadi peperangan lagi, insya Allah satu banding satu, naik kuda lagi, kendaraan nggak jalan. <clears throat> Kemudian ثم رجع إلى العريش ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فابتهل إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه <clears throat> وناشده حتى قال اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد أبدا اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا وبالغ في التضرع والابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه ورده عليه الصديق وقال حسبك يا رسول الله الحقت على ربك Kemudian setelah beliau mengatur soft dan memberikan briefing ya Memberikan masukan-masukan kepada para pasukan Beliau kembali lagi ke Arish ke tempat berteduh beliau yang merupakan pusat komando beliau dan beliau disertai oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di dalam aris itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat yang mana di antara isi doanya beliau mengatakan wahai Allah jika engkau kalahkan kelompok kaum muslimin pada hari ini engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya wahai Allah jika engkau tidak mau disembah lagi Jika engkau mau Engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini selama-lamanya Jadi Rasulullah sangat berdoa kepada Allah ya Ya Allah ini adalah merupakan perang besar Ini adalah merupakan perang pamungkas Islam Kalau Islam kalah ya Allah Islam bubar Maka engkau tidak akan disembah lagi Maka terserah engkau ya Allah Terserah kehendakmu kalau engkau berkehendak ingin dis, apa namanya disembah lagi, maka menangkanlah kelompok ini. Kalau memang engkau berkehendak enggak mau disembah lagi, ya sudah kalahkan aja. Berdoa dan beliau bersungguh-sungguh dalam doanya itu benar-benar bertadarruk, bermohon, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai jatuh pakaian beliau dari pundak beliau. Ini bisa jadi beliau pakai pakaian double ya, mungkin pakai baju dan pakai jubah. Bisa jadi juga sorbannya. Sampai jatuh dari pundak beliau, dari pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa beliau sambil mengangkat tangannya, berdoa, berdoa dan berdoa. Kemudian beliau <clears throat> beliau dikomentari oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah." Anda telah memohon dengan sangat kepada Tuhanmu wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah cukup. Anda sudah doa terus. Dari tadi malam Anda doa, tadi pagi doa, sekarang doa lagi ya Rasulullah cukup. Insyaallah Allah sudah akan memberikan kemenangan. Di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah ada faedah dan ada syubhat. Faedahnya adalah tentang pentingnya doa. Dan doa itu enggak ada yang sia-sia. Doa nggak cukup sekali, doa itu terus, terus doa, terus doa, terus doa sampai Allah mengabulkan doa kita. Kalau memang permintaannya adalah sesuatu yang pasti baiknya. Kalau kita tidak tahu apakah baik atau enggak, maka doanya adalah juga istikharah, minta dipilihkan Allah yang terbaik. Kemudian di sini ada syubhat. <clears throat> Syubhatnya kenapa seakan-akan Abu Bakar lebih yakin dari Rasulullah? Iya kan? Abu Bakar dan para sahabat seakan-akan mereka lebih tenang, lebih santai. Sedangkan Rasulullah seakan-akan demikian demikian khawatir sehingga berdoa terus. Ini kan subhat. Sehingga orang-orang tidak senang dengan sunnah mukul riwayat ini. Wah, ini riwayat nggak benar ini. Masa Abu Bakar lebih hebat dari Rasulullah, lebih yakin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah semua syubhat ada bantahannya. Yaitu bahwasanya di sini Rasulullah itu sangat yakin dengan kemenangan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah ini berdoa terus sambil mengangkat tangan menampakkan kepada sahabat seperti itu sampai pakaiannya jatuh dari pundaknya. Ini Rasulullah ingin memberikan kemantapan kepada para sahabat. Jadi Rasulullah hendak memberikan kemantapan kepada para sahabat semuanya. Jangan khawatir. Kita sudah usaha maksimal dan saya juga telah berdoa maksimal. Jadi bukan beliau ragu, tapi beliau ingin menanamkan kemantapan kepada para sahabatnya. Usaha sudah maksimal dan saya juga sudah doa maksimal. Kamu lihat sendiri ini. Seperti itu. Jadi di sini ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, doa itu dianjurkan dengan tadarruk, dengan khudu. Kita merasakan kehinaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus doa sambil memohon dengan sangat diulang-ulang doanya. Bahkan Rasulullah kalau doa itu diulang-ulang sampai tiga kali. Kemudian juga diantara sebab dikabulkannya doa adalah doa sambil ngangkat tangan. Ngangkat tangan ya. Tentu saja di tempat-tempat yang tidak dilarang atau yang tidak dilarang angkat tangan. Yang dilarang angkat tangan nggak ada sunnahnya di mimbar ya, ketika khotib di atas mimbar Jumatan atau juga ketika di dalam sholat Itu nggak ada sunat Atau di tempat-tempat yang Rasulullah selalu doa Tapi nggak ada riwayat beliau Ngangkat tangan Adapun yang selain itu di antara adzan dan iqomat pada waktu sholat tahajud atau pada waktu selesai sholat duha, maka di sana itu umum. Di dalam sholat boleh, setelah sholat boleh, ngangkat tangan juga merupakan sebab dikabulkannya doa. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rabbinallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an tajan yaruddahuma sifran khaifataini. Innallaha hayyun karimun sesungguhnya Allah itu hayy. Allah itu punya sifat malu, maha malu. Karimun maha mulia yang lebih pas itu maha mahaloman apa loman bahasa Arabnya? Maha dermawan. <coughs> Allah itu malu kalau ada hambanya berdoa angkat tangan kepadanya, kemudian kedua tangan itu kembali dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong nggak dikabulkan. Allah malu. Jadi ngangkat tangan ya berdoa. Terutama adalah berdoa ketika minta hujan istisqa. Rasulullah SAW mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai tampak ketiak mulia Rasulullah SAW putihnya ketiak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya. Ammal musyrikun fastaftaha minhum Abu Jahal faqala Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la na'rifuhu fahnihil ghada Allahumma ayyuna kana ahabbu ilaik wa arda 'indak fansurhul yaum Adapun orang-orang musyrik maka yang membuka peperangan di antara mereka adalah Abu Jahal. Yaitu Abu Jahal membuka peperangan dengan doa. Abu Jahal berdoa ya. Jadi orang kafir juga berdoa, orang munafik juga berdoa. Apa doanya Abu Jahal? Wahai Allah, Muhammad ini adalah orang yang paling memutuskan silaturahmi di antara kita. Dan Muhammad ini wahai Allah datang kepada kami dengan membawa ajaran yang kami tidak pernah mengenal sebelumnya. Wahai Allah hancurkanlah Muhammad pada pagi hari ini. Wahai Allah siapa yang lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhoi di antara kami di sisimu maka berilah dia kemenangan pada hari ini. Subhanallah ya. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kamu aku beritahu orang yang paling merugi amalannya? Yaitu orang yang tersesat dalam kehidupan dunia dan dia menyangka bahwa dia telah berbuat yang terbaik. Ya kayak Abu Jahal ini. Dia sesat, dia kafir, tapi dia tidak merasa bahwa dia sesat dan kafir, dia merasa benar. Naudzubillah ya. Orang kalau bisa seperti ini parah, nggak bisa diluruskan. Ini masuk dalam kategori rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Repot nggak seperti itu? Sudah nggak tahu, dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Yang nggak akan pernah tahu. Subhanallah. Inilah Abu Jahal. Rasulullah SAW dituduh sebagai orang yang paling memutuskan silaturahim. Alasan mereka karena Muhammad ini istilahnya memutuskan silaturahim pada pamannya, kepada paman-pamannya yang kafir ya, kepada Abu Lahab dan yang lain. Itu dianggap memutuskan silaturahim. Padahal kalau kita mau jujur, yang memutuskan silaturahim adalah mereka, karena mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Nah, ada kalanya kita dalam dakwah dituduh memutuskan silaturahim. Misalnya nggak mau salaman dengan kerabat yang bukan mahram. Ini memutuskan silaturahim. Lu bukan. Memang ajaran agama itu gini. Yang betul memang ya mereka. Atau misalnya mereka mengadakan acara kemungkaran, kita nggak mau hadir. Keluarga mengadakan acara mungkar ya, orkes-orkes dan yang lainnya kita nggak mau hadir. Atau acara mungkar yang lain. Lalu dikatakan dia memutuskan silaturahim. Lu tidak. Yang potong silaturahim itu kamu, karena kamu mengadakan acara gitu. Maka seakan-akan kasarnya kamu bilang jangan datang ya. Ya, jangan datang ya. Kasarnya kamu bilang gitu. Jadi jangan dibalik. Jadi sebenarnya memotong silaturahim itu mereka, bukan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajak kepada kebenaran dan mereka tidak mau mengikutinya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW dituduh membawa ajaran yang tidak dikenal. Ini syubhat ya, syubhatnya orang jahiliyah dari dulu sampai sekarang. Kalau ada ajaran yang benar tapi mereka tidak kenal sebelumnya, nggak mau diterima. Istilahnya kebenaran menurut masyarakat adalah sesuatu yang populer. Kebenaran nggak populer, mereka tolak. Ya. Padahal kebenaran tidak identik tidak identik dengan kepopuleran. Yang penting benar itu dari sumbernya. Kalau dari Quran, dari Sunnah itu adalah pasti benarnya walaupun tidak populer. Yang populer pun kalau nyimpang dari Quran dan Sunnah ia ya tidak benar. Kemudian Abu Jahal dengan yakin mengatakan, wahai Allah yang paling kau cintai dan paling kau ridhoi di antara kami di sisimu, berilah dia pertolonganmu hari ini. Subhanallah. Jadi dia tidak pernah merasa kalau dia itu nyimpang dan keliru. Yang paling dicintai dan diridhoi siapa? Ya pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya Abu Jahal ini kena dirinya sendiri. Jadi di sini ikhwan wa akhwati rahimakumullah kalau antum atau kalau kita berada di atas jalan yang benar lalu ada orang menuduh kita salah dan orang itu mendoakan keburukan untuk kita karena dianggap kita salah, maka jangan khawatir, Allah bukan mainan. Allah nggak bisa ditipu dan Allah tidak bisa didekte. Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahkan akibatnya doa mereka bisa kena mereka sendiri, mereka yang doa yang kena mereka karena mereka salah sasaran. Mungkin ini dulu potongan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini banyak faedah yang bisa kita ambil di antaranya tentang pentingnya sholat malam dan berdoa pada waktu sholat malam itu atau tahajud dan itu adalah doa-doa yang mustajab. Kemudian di antara kandungan dari potongan kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong hamba-hambanya Dan memberikan keamanan serta ketentraman kepada mereka Pasti, cepat atau lambat Kemudian diantara kandungan dari kisah ini pula Bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan Walaupun puasa Karena kalau kita lihat banyak peperangan-peperangan umat Islam Dan mereka mendapatkan kemenangan pada bulan Ramadan Ramadan adalah bulan yang semangat dan bulan diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula kita perlu memperbanyak doa. Di samping salat malam juga terus-menerus doa sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kandungan ini pula pentingnya kita merapikan barisan dalam peperangan dan juga dalam sholat Mengatur soft Kemudian di antara kandungan dari potongan kisah siro ini pula hendaklah para pasukan itu taat kepada pemimpinnya. Dan inilah dan ini adalah merupakan kunci kemenangan. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula pemimpin harus sanggup memberikan keyakinan dan kemantapan kepada yang dipimpinnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau berdoa, berdoa dan berdoa sampai kainnya jatuh dari pundaknya untuk memberikan keyakinan dan kemantapan kepada para sahabatnya bahwa kita sudah usaha maksimal dan kita pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah ini pula betapa cinta dan sayangnya sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat cinta dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah sahabat istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nas Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan idh la tahzan. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah dengan nas Al-Qur'an. Dari sini tampak kelompok-kelompok yang menghina, mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat. Mereka benar-benar telah keliru dan menyimpang dari ajaran Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwasanya ada kalanya orang yang salah dan dia tidak pernah tahu kesalahannya. Kemudian ada kalanya pula orang yang benar dan dia disalahkan. Tapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Jangankan kita ya, Allah saja disalahkan. Betul atau tidak? Kalau ada orang mengkritik kita dengan kritikan yang pedas, Kritikan yang menghancurkan, bukan kritikan yang membangun. Maka pertama-tama sikap kita jangan kecil hati. Kita manusia. Allah saja yang demikian baik, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Penyayang dan Maha segala macam. Allah saja dituduh tidak adil. Allah tidak adil. Allah dituduh punya anak. Allah dituduh punya istri. Allah dituduh punya bapak dan macam-macam. Allah saja dituduh. Demikian pula Rasulullah sallallahu beliau dituduh macam-macam, dituduh orang gila, tukang sihir, pembohong, pemutus silaturahim. Allah dan Rasulnya aja dihabisi, apalagi kita, apalagi saya, apalagi Anda, wajar. Allah dicela bukan berarti Allah tercela. Rasulullah dihina bukan berarti Rasulullah hina, enggak masalah, yang kena mereka sendiri. Jadi kalau ada orang yang bersikap tidak baik kepada kita kita tenang aja, nggak usah dipikiri, wajar. Karena tiap-tiap ada orang yang dapat nikmat selalu ada orang yang hasut kiri dengki. Orang hasut itu semakin sakit hati kalau melihat orang dapat nikmat. Semakin banyak nikmatnya semakin sakit hatinya. Maunya orang-orang yang hasut, kamu diam aja, kamu yang bodoh, kamu yang melarat, kamu yang jelek. Nanti dia dia baru diam. Kalau kita tetap bicara dan kita tetap diberi nikmat oleh Allah, mereka terus sakit hatinya. Ya enggak usah dipikiri mereka. Kita baca aja surat An-Nas, mina apa surat Al-Falaq ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah dari orang yang dengki apabila telah mendengki. Enggak usah dipikiri, tawakal Allah. Karena orang yang mendengki itu ibaratnya mereka menyalakan api. Dia hendak membakar. Kalau kita terpancing berarti kita terbakar oleh dia, dia senang. Cita-cita dia yang tertinggi terpenuhi, mancing kita. Tapi kalau kita nggak terpancing dia bingung. Akhirnya dia terpaksa membakar dirinya sendiri. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada berikutnya yaitu tentang al-mubarazah wal qital, tentang duel satu lawan satu dan bagaimana kisah peperangan dalam peristiwa perang Badar Al-Kubra.